Yos, mahal tak? Dan naon, naon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. بمعلوم المؤمنون وبتوفيقه وهدايته يرتجي الظالمون أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Afsus salam wa adimu arham Sallu bilaili wa nasuniyam Tadul jannat al Juara Cimahi Cimahi mas segala mahi Saidik mahi loba manfaat Amin Mohon Pak Ketua Juara bisa jangan lupa bahagia ya Semoga menjadi jabar satu amin Aminnya gak gratis tuh pakai kuota tuh Iya. Saya bahagia sekali dulu saya pengen jadi wakot Cimahi, tapi cita-cita itu di waktu dua ini kandas ternyata bahagia mah ketemu jadi wali kota. Saya selama di Pendopo ketemu ibu-ibu juga bahagia. Bahagia mah diciptakan bukan dicari wah. Ya. Kun koni antakun abnanas cukup kenu ayah, ayah cukup anjing bakal jadi jelema pangbangarna di Cimahi mah filosofina jero mahi segala rupa, dan kenaon seretik mahi loba mubazir kenapa ya inna mubazirina kana saya sayatin eh hiji mangsa Abdi diundang kutilas Menteri Keuangan Sacing celananya di rumah lima menit mah Kulutum kuliah kuma antum Kulkas, kuliah ringkas, magic chair peranti dahan. Ya, kita senang keluarga, metu marotah ting, senang besar jika imah lah. Jika itu masalah, nanti masuk kantrian dua oh. Ya, ya apa? Nah, tanah singkat cerita, abang imah jelas menteri ya. Gak ayah gak ibadah itu berbangkin hidup seorang. Bis-bis, उसके उसका अभी लगभग सौ के लगभग हम अपने बना रहता हूँ के ने बस अशुभ करवा Bisa di dalam ya. aku kata dewa Ini mau Waduh di tengah mana Lodaya asli mau Sampai lebih kasem di Si bahan kita apa lu namanya Udah luas satu berubah cerita mau hiasan, nggak ya? keras, cicing lima tanang seganti leci Cicing rada tiis malah selfie lah yang mau. Ngaji yang mau status hari tadi. Datang incunan udah tiketnya terilik terilik terilik naik kalau mau kalau dia ya, kayaknya mau ngespai. Tapi nu unik hari tak kejadian eh? mau keritumpakan budak letik incu menteri tapi budak letik ngejeris histeris meratan langit ngoceh apartan jaga kan? Kunaon ningali beri diri ti Aneh teh kumaun mau sieun ku beri sieun naon bedana acim teh duhna cimani. Jadi mau aya cimani mulu acim tepuk tangan buat acim. Sama jangan leutik tapi nyiricit. Buktina kos ayo opat ribuan jasana Facebook di wadaan ngaran akuna anak cimani fan AFC nya acim teh anak Cimahi jadi nuki nah eh, eja anak eja eje eja lama tiga bandoeng gitu artinya di kolot barulah lebih ke barudak ayana diwadahan ku aci kebukaan buat aci jadi yang penting ruhnya bisa happy tong ditinggal nah coba kan gitu ya banyak jadi letik kan sudah udah memang opat sama WKB udah saya opat sama WKB awas ngadengin informasi tersinjat teh awalnya eh, saya opat budakan saya opat aww tapi jika kabeh gitu Nah, tuh iya, kan Maka tua maka arti Bukan bilang pasang loba opat tapi jika kabeh berarti terkasih ya, memang kan payu iya. gitu Daripada berdak imangi GGM ganteng-ganteng mubazir iya, Ya, tidak tahu ya Ini buka dulu duduk di sunatan kawin teh sabar ah sih ngai ibu eta lagi nunggu sayang doi daripada jika saya ini obat akunnya daripada daripada anu menunggu perusahaan maju yang membuat pusat obat cabang jurusnya masih jinyanuh mah torek pakai kuklu saya kan kuno arah jemdi saya kan kuno kolot jemdi kalau gak torek ya pun dua pasien tambahan hantilu Hantilu tilu pasien tambahan opat meja ke sana untuk suku nah obat ada kata nyandung ya? kan? jadi saya dapat pesan dari Pak Ketua DPR di saat kondisi ke saya di Bandung independen ya gerakan ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik kaum biru. satu cik satu tertib ular riul reka marana gaya Aina tadhabun reka marana yang dulur pas saya واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Bina Al-Baqarah Takutlah kepada satu hari di mana hari itu bahwa sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur tapi di akhirat kesajalur kesabab pernah ke akur Mudah-mudahan Cimahi melalui Acim bisa satu bersatu bersaudara Nah hiji mau apa ini bisa mau jadi dua ke baso yang diamin mah kurang mah kudu dikuah tepuk tangan lah nafsu mata nas wahida asal jelema teh hiji Adam diberi Allah nuhiji hiji qul ahad dibere Quran hiji Al-Quran Al-Quran tong pasea wae mun dipaseakeun nu jangkrik nu potong suku jangkrik coplok bulu jangkrik nu keprok nu ngaduk Untuk naik di anu Cimahi satu bersatu bersaudara apapun latar belakangnya Sing era kujain motor Bandung atuh briges monrek EPC, GBR, Brotherhood, SOG, apa SOG? Sakio oke gaya. Ya. Nah ini di masjid Allahu Akbar nyampe di Tarato beruku sujud ke kamaran tuh pas awal bineka tunggal ika lembeng benar kati bener Memang kita bakal jantung gering ningali nggak maju kurang ripuh, betul senang kurang susah, dengki nu gitu kan. Wa min syarri hasidin. Batur meuli kulkas gembur betul meuli motor gembur betul meuli mobil gembur betul masang parabola gebeg. betul geus moga kulkas mobil motor jeung parabola sia buka moga gebeg. Niku hidup kotor hati mah jaga kupu-kupu nek itu hirup teh kena naon kan eh? karunya kalau udang melahirkan udang antara hidup dan mati ayo melahirkan dan cari lebur para saya udang mati beli payahan terbaik ya payah sorangan ya maka bikin hidup lebih hidup karena hidup ternyata bukan untuk hidup tapi hidup untuk yang hidup Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Tepuk tangan buat Acim yang menghidupkan Cimahi dengan komunikasinya. Ya, kandungin lu tadi tuh keren bisa ya, teh tong tinggal ibadahnya kayak uluhan mah letik tapi nyirit cie nya teh era keluarga Cimahi dengan riuh mau yang ngumpul era warga Cimahi mun ya. ngariung iya, onggoan apal teagaman aww bule anak dua lain dua orang pernah ulin kayak mana tilu di mana gede lanjutnya cicika nakal yang misin kesepedahan Ustaz ada salah kina cerah di sini wing salah kina tentara Inggris mau kopi aja angkum Mone Nah bibi-bibi nama Susi Capona Etage karen teh sok ngariung mau lebaran mandi Bakti, keluarga THR, keluarga Cimahi, Tinayuk, daerah Kukaleng. Kalian mau nyariuk. Lamun warga Cimahi geus dibebaskan ke ketua DPRD nanti teu ngamanfaatkeun gedung menopo jaga acara naon asa positif sok piknik ka dieu poe Sabtu Minggu teh dari rumah rakyat pakai juga diberi duit sok cimin acara <laughs> piknik ka dieu kalau hanya piknik masa kita enggak ya karena orang lain jadi ketua DPR ngumpul nah anehnya jadi atau hari ini saya kasih sakasep sapangkat naluhur kumaha hawaii ngaran jelma mama tadi DPR, keren ngomongnya saya masih golongan manusia biasa cuma ukuran manusia biasa oh presiden oh pejabat oh menteri oh rakyat kabinet pernah orang nah tong sok bersih suku sok kaluhur karena nyeri tenggelam ku batu sen infeksi tinggal me kaluar tapi mengka juga kudu hipuk lain suku nu kaluhur kudu nu handap, eta kira anu sok ngaraja bukti kotok mah eleh turun di amuran nih ah nu suku nu jadi heras teh kenal kan itu teh ngarannya habit maka sana sok hayang sendiri alergi ke perbedaan lalu jelema sarua nah ya nanya nggak saja gede panitia biasanya dahar catering ini berbaik sangka menenangkannya so dahar nama bareng acara nama bareng ini singa bareng gak oh nyatu ya pendopo berubah gawe loba tong eta akhirnya kalian melakukan akibat jadi urun uh, sarua DNA ti sarua sidik jari itu sarua maka perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan setuju yang menyebabkan perpecahan bukan beda pendapat tapi biasanya beda pendapat yang mengakibatkan perpecahan antar suku rorong ibu bersih, ngerasa bener, ngerasa pinter, ngerasa cerdas, sebersih ngerasa, sebener ngerasa, sepinter ngerasa. Eta taruh teh biji mani mah ulah aya, capek. Maka khairun nas Umum nas, rumah gerakan kurang apapun pergerakannya melahirkan kemanfaatan Ayun khairun nas ya Rasulullah saha manusia nu panghadena ya Rasulullah jelema nu panghadena mah anu lahir hidup loba kaharianana kota lucingan barudak santri abdi udah naon pangkuatan di dunia gunung Pak Epi heeh halus bener maneh kamu salah ke tapi lain eta maksudnya Ya kita pakai lu untuk kuat di gunung, mana itu benar. Tapi ayah lu lebih kuat di gunung. Ini kita lagi perbedaan. Karena bisa jadi beda pendapat, dua-duanya benar. Contoh, kemarin ngaji ke Sunda. Dengerin RCTI, jika CTI ayah bus asup ke Cianas Kamion korbannya satu bis Hai adik TV One cek TV One ayah korban masuk satu bis ke Cianas yang korbannya anduaan bener bener kan, dua dua lagi mau bayun di TKP mau bener datang ke Cianas Pangeran ningali bus nu tigubrang ternyata RCTI bener TV One bener cek RCTI sabes cek TV One duaan nah TV beda karena TV One memang beda Orang di TV Wanita Indonesia umum subuhnya Nah, tiba-tiba dua-duanya benar ketinggi sabar, dua duaan Ternyata sabar senangan duaan kenaikan subuhnya Maka verifikasi Saya nanya ke santri Mau lupa buatan di dunia? Gunung Benar Tapi sorry, jangan ternyata maksudnya Gunung adalah kubesi Kata lingkar maghrib galut di keropna kuno Kobek, kobek kok tidak Bersih Besi kuat Kerana tahu makan sepakan yang anak kesini dibentuk aku pandai jadi bedau jadi samurai berarti naon pangkatan sini si jago merah melalap Jakarta berita tentang kebakaran berarti sini nu juara maka jangan berapi-api kusabab sini sini aku cai dengan dicai mas sini nggak ulang ah cai nggak jago tapi cai enak angin teh gulma segede-gede panggung turun di langit teh pegawai ku angin hati-hati cai jeung angin kolaborasi jadi badai ngan badai ngarana sok awewe Rita Karenina nah awewe sok dibantu badai karena kadang kala perempuan jadi badai rumah tangga saya lain aku angin angin lain ya, aku naon tukang sate kita gawe tukang sate mah aruleun masih asa ya, sate jadi Pak, yang AC, berarti lu jago angin. Ya, maka di sana naon mun asup angin. Ya. Angin anak usaha, ku jelema jeung kipas, jeung AC. Jelema anak usaha, cetek jelema mereka jelema mah kutuduh. Sok sabada kumaha adere dibawa ngaji mah ngalain. Kalau baru ngaji ge diurang dihareup dieu. Ayo disarekan ke rudang-rudang Slipkan mau orai Sarekan mau balik Ya, dulu pemilih dulu Bisa gak suka helm Periksa lewai dulu Saya menggudak di mana yang kucing rekok Di mana yang keluarga Ya, elek terus ada Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ngaji nanti ngaji bismi kalau rumahnya miskin kemarin aja jumaahan yuk kamar depan sare ini soman ke sare pikir saya akan ketik sholat eh mau ada hidup kamu pengajian bilang ke tapi itu jilman cerdas menggabluk ke orang dari ngomong ustad tuhun ceramah mana, ceramah ustad tapi tidak goblok jumaahan panon deureum tiga mujair ditanya pemajikanna di mana kang panon tiga banteng Ustaz teh sedih waduh nya rek ka tukang jerok kana keran. kalau itu mah ngaji nanti ngaji her eh deh nu ngaji teh ngaji dud Ustaz ngomong ngilu ya ngomong kan itu seribu teh gini kan butiknya tapi kasep sih sorry sorry Ustaz Epi nggak begitu hits, cuma orangnya mana yang tidak mengenal. Terus kerjaannya merekonkan orang, tong ribut tarik, tarik, tarik. Pak, tarik Ustaz sebelah saja, emang aing PL. Kayak tahun, kayak bulan. Saya kan lagi naik daun, bodoh, nyebut-nyebut. ribut. berapa? Kesempatan. rek ngaji wae menyakeun harga ieu iya, tong sok ngajualan hayat qalilan istau dolalat lalat huda wa ma rabihat tijaratu wa ma kanu muhtadin tong sok ngajualan ayat, ku harga saeutik dolaka eh akak payah sih mah Saya alah saya hari kana libur biaya dia jeung dewan Saudara mitra mah kan mau nggak Jadi penting mah lah. Nanti kasih dia banyak kasih dia ponok, pamrok di situ deh. Banyak me ponok, apa amplop nama saat itu? Kurang mah kebutuh amplop, butuh sina lala amplop. Tahu, saya kasih nanti jumlahnya. Ini bang Rilu, bang bikin bikin, jadi fitnah langsung transfer. mau ngawas mah karena pangawas mau ngaji mah karena hati ngerti surti karena karena pangawas wani piro mau amplop nanti bari habis dokin kalau semua lemon amplop na halus ya halus halus kalau bantu ceramah dia ayo di onang gubernur ya gubernur teh begi itu miara anjing uci, itu pamungna gede kieu aja di Labuan tabligh akbar Ustaz Devi kukut anjing kan haram ternyata lampunya orang ke anjing Pak Gubernur kecuali anjing coklat akhirnya diampau jangan menggonggong karena ingin ditolong jangan menggigit karena ingin dikasih duit jangan menggilat karena ingin dilihat kenapa Ustaz? karena hidup tidak segonggong itu setuju? kita dibawa supaya ngerti nggak ngerti mah gampang pakai ilmu kalau mana ke angkat derajat ya pak ilau ke aman minkum waladina utul ilma derajat nah rezeki mah terkudu gawe nggak silaturahmi dah yang berhormat terkudu loba nabung tuh pusing dilikuidasi bangna dengan mengirit tahar isuk-isuk energi tengah poe oki jadi beli penting proma ini Allah Tuhan kan awak nih kalau Kenanaon kan? Nabi ngadau Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyub sa'alahu fi atarihi faliyati rahimah Yang benar panjang umur sing lobat silaturahmi Ngaji encan ngopi ngeus orang. Maka boga amate niatnya karena A Allah ulah karena oleh Lamun keur macul mengiblut coba tong Saya kadir dieu suk-isuk dijebut Ngajinya karena Allah, ngaji insan, bea bisa menuju dua. Kopi setengah, ya, lempar hiji, ya. Karena karena Allah mengajar macam menghibur coba coba mengajinya karena konsumsi. Konsumsinya Allah sakitnya tuh di sini. Kalian menjomblo ya, ngajinya kudu karena Allah Sudah Balik menang jodoh, balik ngaji menang jodoh, coba toh. Karena gue lah bobo Bawa kan? kemajikan batu. Luruskan niat, maka acim mengumpulkan kita pagi ini di pendopo tujuannya hiji hanya ngahijikeun hati orang Cimahi supaya ngahiji mau pangli bisa mau jadi dua acim tersingkatan aku cinta karena iman. Iman aman, iman mah aman. Laut pun berbelah bagi Musa. Abi pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Ismail pun tidak jadi disembeli Hacim karena atas cinta dasarnya Cima. Anak Cima gitu loh. Ya, kami jadi masjid aku tujuannya karena Allah ulah karena oleh oleh karena ini karena oleh oleh barang siapa Allah tujuannya bisa dunia melayani. Namun siapa dunia tujuannya pasti akan letih dan sengsara perbudak dunia sampai akhir masa. Nah, acing meyakin hiji milad muka genap, hiji tanggal muharam. Ini pergerakan hijrah, my hijrah, my adventure. Saya ustaz, waktu saya bukan ustaz, salah mana? Kan mana ditutup jadi ustaz. Kalau ustaz memberen juga pakai serat di kopea. Pernah saya di kopea dan menang pujian mulai menang hinaan kemana teh terus saya teh gamis gempang ke masjid tengah poe lain dipuji lain dicaci kemana udah pernah, mau pakai baju pemajikan lain serba salah dikupluk disebut tukang pila eh gawe tapi terangkat ciri balik mana mah kecil itu jadi DKM diskotik kalau kayak masalah? ya stres abdi ka dewan ka pengurus abdi stres beli bobor mah butuh eueuh. money is not everything uang bukan segalanya kamari di gateway Bandung aya nu di apartemen lain salat berjamaah bunuh diri berjamaah maka orang Cimahi nu bukan duit leuwih tong ngali iman di apartemen nah oh tukang cuanki mun kantor rusak sampai lemah, ya saya terus iya non uh, mahal kata jelema yang harus diberi fasilitas kolam renang tercukup sarakan kalau nama di kolam beton ajak kadina Eh, betul masalah berjamaah, ya bunuh diri berjamaah. Loh, tapi jelma beungar, pengen cek kepala mengatakan nangis, not everything. Wah, bukan segalanya, batu mani everything bukan ini Grifil, oke oh, cantik ganteng bukan segalanya apalagi kalau nggak cantik kalau nggak ganteng cantik ganteng relatif aku menggoreng impak bunuh diri saya sempat mengalami itu duit boga pemajikan mantas iman halus kendaraan layak tapi ada hati yang tidak terjawab jarang silaturahmi jeung babaturan kemenang ilmu kemenang iman kemenang wacana Islam itu eh di Braga PKM diskoti, karaoke masa. di dekat masjid maka dia mantan maafkan aku yang dulu jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi kalau dulu aku Edang, sekarang aku Andang. Kalau dulu aku Adam Jada, sekarang aku ada di atas saja. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau dulu aku koprok, sekarang aku pakai kupluk. Kalau dulu aku buka Orang. sekarang aku pakai Jil. Aku ikan cowok yang jago Ya. Kalau dulu, Pak Dewan, saya lihat ahwat yang memikat seperti yang hadir di ini tempat rasanya tak kuat ingin ke minimal untuk bagi mereka coklat. Apa Ustaz maksudnya? Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad dan menjelang akan. Bila sabar tiba pemimpin wali punya masa lalu Marvin Otto tukang bobok, tukang tarok pengen bunuh Rasul tapi dibunuhnya di Raudhah di kuburan di Raudhah di Madinah Al Munawwarah dekat Rasulullah berarti bertaubat Allah tidak pernah melihat masa lalu sudah empat dua nah, harus pulang datang masih mama mah tapi rumahnya sholat sholat sholat sholat ngaji ngaji ngaji ngaji sedekah sedekah sedekah pembunuhan itu ya Allah terus kumaha yang aku dia rek mah jika licik naka ke mama, sing jadi ustaz geuleuh oh, luas nama teh yang aku jadi gubernur presiden megang jadi presiden mengus jadi ustaz we usaha tara ewe ya, duit aslina kami mau dipakai, kami sampe berak jajak kawok Kupluk, pamere, sepatu, pamere, baju, pamere, kecuali kolor jeronya yang Tina karung tadi gue berat bersih 25 kilo. Beunah si Adrina lejat jadi ustadna. kembali ke Sumedang, pakai hammer, pakai patwa, asal jadi Jokowi. Kamu mah di jauh sehari. Ternyata doa kolot ya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya. hati ibu mengamuk jadi kenyataan. Waktu mama di maju umrohnya bakal gratis satu bulan bagi lagi umroh. Tapi mah bakal sepangwi gubernur minang nana pada Dewan asli nah bila kau takut pada rajamu lebih takutlah pada ibu bila kau sayang pada kasihmu lebih sayanglah pada ibumu kenapa darah dagingmu dari air susunya lebih rayu rayotnya urusan kata ibu sama kau buat bosan naik motor naik mobil ah terus cicing meledak betul naik kan? panggil di TKP weh orang naik damri naik damri pakai cadar damri di tukang kalau bukan di salam kadang ini naik damri ayah budak cerik ngageng mungkin ayah setengah jam nak karena ini coba pancen budak asem pae ada share sering ada share ada ketan sumber suara bu ini menawan orang kali nangis lucu nangis saya mau khas suarana cina umur apa kasihan atuh animasi yang bisa ayah serahkan Agus dilarang mengeluarkan anggota badan eh hari itu sok salah tafsir eh mah bu kemenang panangan keluar kaca disingkat sahabat kawagian nubuntung naik ke lengena padahal nasi buntung disabet udah kiri tuh magodowok dewasa untung buntung untung buntung buntung kata maksa nama bu sok kasihan ibu memakai kurudung atau ditium sok kasihan oh gitu kan kira naonnya gitu habis kan udah mati karena jero jilbabnya oh kan jentri juara besar ibu tuh dakwah nanti memberi solusi bukan mencari sensasi pentingan kena tiis bisa nundutan kita budak merasa kajasaan berenya kurang keluar tidak tiup mau ngomong gitu iya, malah sok minumnya karena kebudak buat jadi kayak mirip kaluat dan berbudak maka doraka kedua sangis kakolot kasaha doraka kedua sangis kalot kakolot di di ditinggalkan sih di dunia ini doraka kakolot aslinya maka hati-hati ah bersyukur atas nikmat umur terus poho rasa syukur karena mengalami kurang dua kalau kurang Allahumma firni diwali wali iya warahmumma kamar robayani bakat Cimahi dibentuknya ku kolot ya. ku indumin bakat Cimahi nu boga kertas supaya warga Cimahi kapal orang dibaliknya nyata Cimahi pun dari pendopo ridallah ini Allah lidai wa syuftullah bisyufil walidai ini mau Allah datang melalui ridha kolot maka awas orang kawan-kawan udah hormat kakolotnya Sebab nggak ada kita kalau tanpa orang tua kita. Kita bukan Adam dan Hawa yang lahir tanpa ayah tanpa bunda. Kita bukan Isa yang lahir tanpa ayah. Kurang aja lemah, merjat dengan betul lemah. Yang merjat dengan betul bapak, jalan pong. Merjat lempong, sakape mungkin Maka doraka panggilin gedena sangis kakolot, sangis kalok kakolot. Kan nah orang Cimahi mah ingat kakolor tadi Idul Fitri, hari-hari ibu dua 22 Desember satu sampai Mother's Day hari ibu kabeh status sosial media mediana ngomong lagi ma you are my everything I love you mom friend ini sunatnya makil mah kau segalanya ku semua langsung komen tuh udah boga handphone selalu nyak segalanya ku kalau yang bisa kiri aku kolot ku si mama itu tong baongnya nus nus mah tapi balas obat tapi kamari bija dari mataan kumatin nyeri ngajelukan epi temanya mama kudu nyeri mun epi asup neraka nya oh, mah amatnya hendak mun kamari maksiat kamari resep akhwat ayeuna geus siapapun akhwat yang memikat aku beri dia coklat asal jangan lebih dari empat kubur dia seberapa kalah sholat karena non mati ketemu Mbak Aja Iqbal masa aku ketemu kamu Aja Tapi kalau kamu kita kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kan kita bisa memilih kesamaan di kartu keluarga keluarga besar aci ini ya bukaan buka pada sabtu ya maka pertanyaannya sederhana Faina dan Harun yang dibawa ke mana ya aci bila nu genep teh silman koto aka sambungkan yang terputus denganmu maka kami bersabda hayang asup surga kalau yang salamat hayang eh sekali dari jawab dari jumahan. siapa yang ingin masuk surga dengan selamat semua mau Aslina kami diri ungker yang ngomongin ya kapangi atau bener nak aura kabe aura nak aura kasbon kan wajah para perindu surga orang Cimahi amin tapi kayak hayang masuk surga semua juga merindukan surga walaupun ada surga yang tak dirindukan Aslina masuk surga kemarin kalau orang ya Allah tungguin namun ya Allah pasukan dia ke surga tapi aja nakenya maksudnya paehannya Allah paeh ya. apa Adam bahwa diusir di surga ke dunia kunaon nah, langgar dahar buah etak satu pelanggaran diusir ke surga ke dunia ada orang dunia anak anda yang ke surga sholat cara silaturahmi cara yang ke surga dua orang jerok cik aturan cik nabi yang asup surga kalian gampang hiji syaratnya absus salam sadulur sakasur sagubernur salembur sadaku sasumu sakasur absus salam bawa oh, musuh bentrep di mana wae temotong gendahar sedot amis amis nyeri lain kermainan tapi kenyaderkeun sangat lemah isi ngawe madu Kemarin saya peresmian wisata kuliner di Bandung sama lingkungan kami di Braga wisata kuliner meeting King Resno cara soko kuliner. Kita dekat karena kita sering makan bareng. Ternyata banyak makanan di sana. Ayah donat madu, ayah sebelah ceker yang saya suka donat madu. Filosofinya dalam. Ibu tahu donat madu? Ibu ya aku donat madu. Sunat bayi madu. sempurna yang sempurna itu hati aku buat saya ya silman kota kotoaka sambungkan yang terputus dengan wasilul arham Walana absus salam Assalamualaikum Pak Dewan Assalamualaikum Pak Kesra Assalamualaikum Pak Tony Ketua Acim Sok interview mana aja jadi lo dulu Absus salam tapi Wa'ati mutu'am Udah salaman Ucapkan Bapak mah anehnya Anjing mah keadaan mah itu dasar ke anjingan keren pak keren nggak bisa ngimaman tak nah, hasil dakwah sederhana teh imam sok usaha itu mah sibuk jadwalna memang orang mah imam lo atau ini mang aslina itu wani wani eh, kan lo bilang imam bintil rokat lepas tangannya gitu aman kabar imam dia jamaah lupa lupa hmm, sok sok tes komat komat mimpin selat nangis rapatkan dan rebonding Muat Muat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai waladolin amin Aman aman tenang ya, Bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad Allahu samad Rakan kedua waladolin amin Mulai Mulai rasa nah cek aing jadi nyangkir subhanallah dia makmum tidak dari bermasa salah gerakan subhanallah bermasa salah gerakan dengan bijaksana warga malaikat tukang baik dulu dulu ini tidak absus dalam ibu tuan bersedekah dengan makanan wasilul arham semoga khusus silaturahmi jadi kami lulus, lulus minta ke Allah keting-keting wasallu bilaili wa nasuniyam dan hudul jannah dan salam itu gampang yang bahagia jangan bahagia yang lupa bahagia oh itu ciptakan bukan dicari eh, hei acim acim ya warga acim jangan menunggu bahagia untuk berkumpul berkumpul rasa kau berkumpul mau Allah bahagia salah sejuk Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Saat kau tersenyum, kau bahagia ya. Maka dengan bilan acim yang keenam di pendopo, semoga pendopo berkah menjadi tempat kegiatan yang positif. Semoga Pak Ahmad menjadi gambar satu. Amin. Ya pasti ada komisi sebenarnya. Itu insya Allah kalau mah gampang penting orang soleh karena ada rumus Al-Quran yang menang nanonggir rumusnya hiji surat Al-Anbiya 105 ciri cirian padukun percaya kain itu surat 21 ayat 105 Allah berfirman bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang soleh orang soleh pasti pin orang pintar minum tolak angin tuh orang pintar mah disuka miskin kemarin ngalarium awas yang penting soleh soleh pasti pintar min kali plus min plus kali min min saya ini suka miskin datang ayam min kumham lebih masuk. Maka iya ya lain ini Ariel itu sekolah termahal di dunia Ustaz. Maksudnya gak bakal saya keluar. Nah Bapak